بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melangkah ke materi yang ke-45 dan kita masih dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah dalam Kitab Az-Zakah ya Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, menyelesaikan nisab uh, unta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kadar zakat yang wajib pada sapi. Pada 30 ekor sapi sampai 39 wajib mengeluarkan satu ekor tabi' ya yaitu sapi yang telah berumur setahun. Jadi setiap 30 ekor sapi umpamanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dan sudah sampai haul umpamanya satu ekor sapi yaitu tabia. Ia dinamakan demikian karena ia mengikuti bau induknya. Dia senantiasa mengikuti induknya. Dan pada 40 ekor sapi sampai 59 zakatnya adalah satu ekor musinnah. Satu ekor musinnah yaitu sapi yang telah berumur dua tahun ia dinamakan demikian karena giginya atau asnannya muncul disebut dengan musinnah karena umur dua tahun jika telah sempurna dua tahun maka gigi-gigi sapi tersebut akan uh, keluar pada 60 ekor sapi sampai 69 zakatnya adalah dua ekor tabi'a Kemudian pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor tabi dan pada setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah satu ekor musinnah. Dan begitulah seterusnya. Eh, zakat sapi ini lebih mudah kita menghafalnya dibanding dengan eh, unta tadi. Eh, maksudnya zakat unta. Karena dia setiap 30 satu tabi Ketika sempurna 40 berganti kepada musinnah. Musinnah adalah sapi yang sudah berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan tabi adalah yang berumur setahun masuk tahun kedua. Hal ini tentunya berdasarkan dengan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, hadis dari Muad radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan kepada beliau uh, Muad mengatakan fa amaroni an min al baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli arba'ina musinna tabi'a ya beliau menjelaskan kepada kita Mu'ad lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi satu ekor tabi'a dan dari setiap 40 ekor sapi satu ekor musinna kita katakan tadi tabi'a adalah sapi yang berumur setahun masuk tahun kedua Sedangkan musinnah berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan juga nanti bagi saudara-saudara kaum muslimin, kita akan menyediakan tabel bagi peserta Akademi Nur dan tabelnya seperti ini. Umpamanya jumlah dari 30 ekor sapi sampai 39 maka zakatnya adalah satu ekor tabi'ah. 40 sampai 59 zakatnya adalah satu musinnah. 60 sampai 69 zakatnya adalah dua tabi'ah. 70 sampai 79 zakatnya adalah satu tabi'ah dan satu musinnah. Eh, dan kita kalikan seterusnya. Jika lebih dari 79 ini, maka setiap 30 ekor sapi zakatnya satu ekor tabi'ah. dan setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah satu ekor musinnah. Umpamanya seseorang punya sapi 120 umpamanya. 120 berapa zakatnya? Kita lihat eh, biar sempurna 120 bagaimana kita mengkalikannya umpamanya 120. Itu berarti 40 40 40. Ah, berarti zakatnya adalah tiga ekor musinnah. Karena setiap 40 ekor maka satu musinnah yaitu satu sapi berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Umpamanya ah, seseorang punya sapi 90 eh, umpamanya. Orang punya sapi 90 ekor. Berapa zakatnya? zakatnya adalah kita mengambil kaidah ini setiap 30 satu ekor tabi'a. Jadi biar lebih sempurna dia kita buat semuanya 30. Jadi 30 tambah 30 60 tambah 30 menjadi 90. Jadi zakatnya adalah 3 ekor tabi'a. Dan begitulah seterusnya kita uh, mengalikannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan kadar zakat yang wajib pada kambing. Pada 40 ekor kambing kita sebutkan sebelumnya zakat kadar terendah untuk kambing adalah 40 ekor. Jika seorang punya kambing 39 ekor belum wajib baginya untuk membayar zakat. Pada 40 ekor kambing sampai 120 ekor, zakatnya wajib dikeluarkan satu ekor kambing. Pada 121 ekor sampai 200 ekor zakatnya wajib dikeluarkan dua ekor kambing. Pada 201 ekor sampai 300 ekor wajib dikeluarkan zakatnya tiga ekor kambing. Kemudian kadar wajib menjadi tetap setelah kadar jumlah ini sehingga pada setiap satu ek, 100 ekor zakatnya adalah satu ekor kambing. Pokoknya sudah melebihi 300 Pokoknya 400 ekor kambing. Berapa zakatnya? 4 ekor kambing. 500 semuanya. 5 ekor kambing. Karena setiap 100 kita tambah zakatnya 1 ekor kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik dalam kitab As-Sadaqah. Eh, beliau mengatakan hadis ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه Sangat jelas ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Artinya pada zakat kambing yakni kambing saimah yang digembalakan tanpa biaya ini memang syarat yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bila jumlahnya 40 sampai 120 ekor terdapat kewajiban zakat satu ekor kambing. Kemudian lalu bila melebihi 120 ekor sampai 200 maka di dalamnya ada kewajiban zakat dua ekor kambing. Lalu bila lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor, maka di dalamnya ada kewajiban zakat 3 ekor kambing. Lalu bila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor kambing, kewajiban zakatnya adalah satu ekor kambing. Jelas ya? Karena yang ditentukan dalam syariat hanya sampai 300. Jika melebihi 300, dan sempurna setelah 100 semuanya 400 maka zakatnya adalah 4 kambing 500 5 ekor kambing karena setiap uh, tambahan 100 maka ditambah satu ekor kambing kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di buku ini juga kita nanti akan menyediakan tabel zakatnya adalah zakat kambing dari jumlah 40 ekor sampai 120 maka satu ekor kambing Kemudian 121 sampai 200, maka dua ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor ada kewajiban zakat satu ekor kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah kepada bagian yang ketiga untuk mempersingkat waktu, sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat. Jadi di sini kita akan mempelajari sifatnya, bentuknya. Apakah semua hewan atau kambing itu boleh kita jadikan sebagai bahan zakat kita umpamanya? Kita kasih yang sakit umpamanya sebagai zakat. Ataupun kita kasih yang paling bagus kambing kita. Ataupun kita kasih yang cacat atau pincang umpamanya. Apakah dibolehkan? Di sini kita akan menjelaskan. Islam dengan syariat yang adil mempertimbangkan antara kepentingan orang-orang fakir dan juga orang-orang kaya. Maka Islam mengajak untuk memberikan hak kaum fakir secara penuh tanpa dikurangi. Islam juga mengajak untuk menjaga hak orang-orang kaya pada harta mereka. Ya, jelas ya, agama kita, agama Islam, agama yang sempurna uh, sangat memperhatikan hak-hak setiap Muslim dan juga hak orang-orang yang bergaul dengan orang-orang Muslim, bahkan orang kafir. Diajari kita hak-hak mereka, apa yang kita harus laksanakan. Terutama dalam hal zakat ini. Oleh karena itu, Islam menetapkan batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yaitu dari harta pertengahan, bukan yang paling bagus. Maksudnya pertengahan ya, bukan yang paling bagus. Eh, kita berikan harta kita, zakat kita umpamanya dari kambing atau sapi. Kita kasih yang pertengahan, bukan yang paling bagus. Jangan pula kita kasih yang paling buruk ya maka biasanya di negara Islam seperti Saudi petugas zakat itu keliling mendata orang-orang yang wajib zakat namanya Jadi petugas zakat patut memperhatikan ketentuan yang wajib karena kurang dari ketentuan maksudnya ketentuannya tidak sah sebab ia mengurangi hak fakir miskin dan juga orang-orang yang berhak mendapat zakat tersebut. Islam juga tidak mengambil harta lebih tinggi dari ketentuannya karena ia mengurangi hak orang-orang kaya. Jelas ya. Jadi yang kita zakat itu adalah harta pertengahan kita. Tidak yang paling bagus ya. Karena itu mengurangi hak-hak orang kaya. Dan juga tidak yang paling jelek sehingga atau yang paling buruk sehingga orang-orang fakir tidak membutuhkannya umpamanya. Kemudian di sini disebutkan petugas zakat juga tidak boleh mengambil hewan sakit. Nah, di sini jelas ya. Cacat dan juga tua renta karena ia tidak berguna bagi orang fakir. Sebaliknya dia juga tidak boleh mengambil hewan yang jago makan, yaitu hewan yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan. Juga tidak boleh mengambil induk yang mengurusi anak-anaknya, tidak boleh mengambil makhid. Makhid adalah yang melahirkan ya, yang mengandung. Makhid mengandung yaitu hewan bunting. Nah, disebutkan di sini hewan bunting tidak boleh mengambil pejantan yang disiapkan untuk mengawini Tidak boleh mengambil hewan-hewan pilihan yang menarik pandangan mata karena ia termasuk uh, karaim al-mal, karaim al-mal ya, karaim al-amwal. Yaitu harta mulia, harta yang utama. Memang setiap orang kaya biasanya memiliki harta yang utama. Uh, terkhusus orang-orang yang memiliki hewan ternak umpamanya. Dia memiliki hewan yang bagus umpamanya. Jadi petugas zakat seharusnya tidak mengambil itu mengambilnya dapat merugikan pemiliknya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wa qara'ima amwalihim kata Rasulullah hindarilah mengambil harta mereka yang mulia dan utama jadi petugas zakat yang keliling umpamanya atau amil zakat ini mereka tidak dibenarkan untuk mengambil harta yang paling bagus yang dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut seperti hewan ternak umpamanya sapi yang paling bagus diambil sebagai zakat. Walaupun memang sudah sampai nisabnya, itu jangan kita ambil. Yang diambil adalah harta pertengahan sapi yang tidak cacat, yang tidak buruk kali. Maksudnya pertengahan dia. Kalau dikasih kepada fakir miskin mereka senang dan tidak menyusahkan mereka ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini berdasarkan asar yang diwajibkan dari Umar bin Al-Khattab bahwa dia berkata kepada petugas zakat, yaitu Sufyan qul qaumika inna nada'u lakum ar-rubba wal makhidha wa al lahmi wa al ghanam wa na'khudh al-jad'a wath-thani wa dhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal jelas ya perkataan Umar bin Khattab ini beliau katakan katakanlah kepada kaum wahai Sufyan sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian yakni tidak mengambil induk maksudnya yang baru beranak yang mengurusi anak-anaknya juga tidak kami ambil kambing bunting yang hampir beranak kami maksudnya dan juga tidak diambil kambing pedaging dan juga kambing pejantan akan tetapi kami mengambil jadaah kambing yang umurnya memasuki tahun uh, kedua dan saniyah kambing yang kambing yang umurnya memasuki tahun ketiga. Itulah pertengahan yang adil pada harta antara kami dengan kalian. Jelas ya. Jadi petugas zakat itu berusaha mengambil uh, zakat itu terkhusus dari kambing unta itu dari pertengahan. Bukan yang paling bagus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah kepada yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya. Bab bagian keempat al khultah dalam bahasa Arab al khultah yaitu gabungan pada hewan ternak. Khultah terbagi menjadi dua. Di sini kita bagi menjadi dua. Penggabungan hewan ternak itu kita bagi menjadi dua. Pertama khultah a'yan ya. Yaitu status hewan ternak tersebut dimiliki oleh dua orang secara bersama. Namun bagian salah satu pihak belum dipisahkan dari bagian pihak yang lain. Hulto ayan ini bisa terjadi karena warisan dan bisa juga karena pembelian. Jadi eh, penggabungan harta mereka itu bergabung umpamanya. Namun belum dipisahkan milik si fulan dengan si fulan umpamanya. Ini biasanya bisa bergabung karena warisan dan juga karena pembelian. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, khultah awsaf. Yaitu hewan ternak memiliki, maksudnya hewan ternak dimiliki oleh dua orang. Dan bagian masing-masing pihak bisa dibedakan dan diketahui. Ini jelas ya. Maksudnya walaupun dia bergabung, hewan ternak tadi. Namun bagian si fulan dengan si fulan bisa dibedakan. Yang mengumpul antara keduanya hanyalah pertetanggaan semata. Maksudnya eh, pertenakan mereka berkumpul seperti itu. Khulto dengan kedua bentuknya membuat dua harta yang dicampur seperti satu, maksudnya satu harta bila penggabungan keduanya mencapai nisab dan keduanya pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Jadi jika pengumpulan harta tersebut sama-sama dan sudah eh, mencapai nisab dan kedua pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Jadi keduanya wajib membayar eh, zakat Kemudian di sini disebutkan muallif seandainya salah seorang pemiliknya kafir, di sini jelas ya. Maksudnya mereka mengumpulkan hartanya. Salah seorang di antara mereka kafir. Maka khultah tidak sah dan tidak berdampak. Jadi pengumpulan penggabungan hewan ternak itu tidak sah dan tidak uh, dianggap. Hendaknya kedua harta tersebut bersama-sama dalam satu kandang. yaitu tempat bermalam dan bernaung dalam satu kawasan tempat pengembalaan, pergi bersama dan pulang bersama. Tempat memerah dan pengembala keduanya sama-sama sehingga pejantan yang mengawini keduanya juga sama. Jelas ya. Memang ini syaratnya. Memang mereka harus eh, sama-sama. Uh, Bila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu harta. Ya jika syarat-syarat yang kita sebutkan tadi yaitu tempat bermalam, tempat bernaung, tempat bergembala sama dan berangkat sama, pulang sama, ini syaratnya. Jika syarat itu terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu. Sebab dampak dari khultoh eh, ini juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebabkan karena khultoh bergabungnya mereka Rasulullah mengatakan la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtama'in khasyatas sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah artinya harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan dan harta yang berkumpul itu tidak boleh dipisahkan karena takut membayar banyak zakat harta yang berasal dari dua percampuran, maka sesungguhnya keduanya akan dikembali ya, akan kembali dibebankan di antara mereka berdua dengan takaran yang sama. Rasulullah menyebutkan ini. Jadi khultah penggabungan harta ini berdampak pada wajib dan gugurnya mengeluarkan zakat. Hal tersebut terkhusus pada hewan ternak bukan yang lainnya. Ini terkhusus hanya untuk hewan ternak. Namun bentuk jenis yang lain tidak tidak digunakan pengumpulan atau penggabungan harta ini. Sebagai contoh kita sebutkan menggabungkan harta yang terpisah. Ada tiga orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Sehingga total kambing yang mereka miliki adalah 120 ekor. Maka kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendirian maka kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendirian, niscaya mereka berkewajiban mengeluarkan zakat 30 ekor. Ini contoh yang bagus ya dari muallif. Umpamanya ada tiga orang ya. Tiga orang memiliki eh, setiap orang memiliki 40 ekor kambing. Kita ketahui ini sop kambing itu 40 ekor. Jika secara terpisah mereka bertiga ini harus mengeluarkan satu ekor kambing setiap orang. Jadi zakatnya tiga. Namun e, mereka maksudnya menggabungkan harta tersebut. Di sini disebutkan. Akan tetapi bila kita menggabungkan kambing semuanya, maka hanya wajib mengeluarkan kambing satu ekor saja. Dalam contoh di sini, mereka menggabungkan kepemilikan harta kambing-kambing yang terpisah agar mereka hanya wajib mengeluarkan zakat satu ekor saja bukan tiga. Maka seperti ini tidak dibenarkan. Makanya Rasulullah mengatakan tidak boleh kita e, menyatukan atau mengumpulkan harta yang terpisah. Dan juga sebaliknya. Seperti yang kita sebutkan contoh tadi, tiga orang memiliki e, kambing setiap orang memiliki 40 ekor. Itu terpisah awalnya. E, jadi setiap orang mengeluarkan zakat satu ekor. Ya. Kemudian untuk menjadi hilah umpamanya, mereka gabungkan oh tiga kambing ini jadi e, milik satu orang umpamanya, mereka satukan digabungkan. Kita ketahui jumlah 40 tambah 40 80 ditambah 40 120. Kita ketahui nisab kambing itu jika dia 40 sampai 120 adalah satu ekor kambing. Mereka gabungkan sehingga zakatnya menjadi satu ekor. Itu tidak dibenarkan dan tidak di, dibolehkan. Dan juga contoh memisahkan harta yang terkumpul umpamanya. Itu tadi contoh yang menggabungkan. Contoh yang memisahkan harta yang terkumpul. Seseorang memiliki 40 ekor kambing. Lalu ketika dia mengetahui tentang kehadiran petugas zakat yang tiba, maka dia memisahkannya lalu meletakkannya 20 ekor di satu tempat dan 20 ekor lain di tempat yang lain sehingga tidak diambil zakat darinya karena tidak mencapai satu nisab. Ini juga tidak dibenarkan, memisahkan. Ini satu orang. Dia memiliki kambing 40. Kita ketahui nisab kambing itu 40 ekor. Kemudian dia mengetahui petugas zakat datang. Maka dia pisahkan kambingnya. Dia buat di satu tempat, di tempat A 20, di tempat yang lain 20 umpamanya. Sehingga tidak masuk kepada nisab zakat. Sehingga petugas zakat tidak mengambil zakat dari dia satu ekor kambing. Ini juga tidak dibolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita dan sekedar catatan adalah eh, kadar zakat yang wajib pada sapi adalah 30 ekor dan setiap nanti 30 ekor sapi zakatnya satu ekor tabiak. dan setiap 40 ekor sapi zakatnya satu ekor musinnah. Kemudian Kadar zakat pada kambing adalah 40 ekor kambing. Ya. Ketika seorang memiliki 40 ekor kambing dan sampai haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian zakat yang wajib sifatnya atau bentuknya yang wajib kita keluarkan atau yang diambil oleh petugas zakat adalah uh, harta pertengahan. Harta pertengahan bukan yang paling bagus. Terkhusus dalam hal bahimatul an'am ini. Kemudian juga penggabungan harta. Penggabungan harta ini kita katakan jika itu milik dua orang dan belum jelas eh, miliknya atau pembagiannya maka itu dianggap harta yang sama selama syaratnya terpenuhi umpamanya. Untuk bahimatul an'am ini syaratnya adalah dia bermalam di tempat yang sama, bernaung di tempat yang sama, uh, keluar uh, digembalakan bersama dan pulang juga bersama dan juga pejantannya juga sama. Jika syarat itu maka dianggap sebagai harta uh, satu harta, maka dikeluarkan zakatnya. Namun perlu kita garis bawahi di sini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak boleh memisahkan harta yang bersatu dan juga menyatukan harta yang terpisah. Sebagaimana kita katakan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dan jika itu salah berasal dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.